jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah insyaallah Alhamdulillah kita panjat panjatkan puji syukur yang sebesar-besarnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita disampaikan kepada bulan Ramadan bulan barokah yang telah lama kita nanti-nantikan sebelumnya oleh karena itu setiap detiknya sangat berharga untuk disia-siakan. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya bersama ini kami mewakili pengurus keluarga Muslim PT PPA menyampaikan bahwa sebagaimana biasanya setiap tahun bulan Ramadan, Insya Allah eh, kita akan mengadakan kajian zuhur selama empat hari setiap pekannya Senin, Selasa, Rabu, Kamis yang untuk tahun ini kita adakan Insya Allah kita jadwalkan selama tiga pekan pertama e, dengan maksud agar pekan terakhir kita lebih konsentrasi dan fokus untuk e, iktikaf 10 hari terakhir Insya Allah e, Adapun yang mengisi pada siang hari ini adalah e, guru kita Ustadz Bobby Heriwo LC insya Allah akan menyampaikan e, kajian waktunya sekitar sampai dengan sekitar pukul 1 karena waktu kerja kita juga di bulan Ramadan ini lebih pendek sehingga uh, kita agar dapat lebih uh, disiplin dalam penyelesaian uh, acara kajian ini. Selanjutnya kita harapkan bersama uh, semoga acara yang eh, kita adakan setiap tahunnya ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan kita doakan semoga amal ibadah Ramadan kita tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kami sampaikan atas nama pengurus kami mohon maaf jika masih banyak terdapat kekurangan di sana sini. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu ala nabi Muhammadin wa ba'du. Hadirin hadirat sekalian, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah Allah panjangkan usia kita berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini. Semoga Allah ilhami kita untuk melakukan amal soleh yang banyak, amal soleh yang Allah ridhoi, sehingga Allah selalu menyayangi kita Allah rahmati kita Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah berikan derajat takwa untuk kita Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun wahai orang-orang beriman kalian diperintahkan untuk menjalankan siam di bulan Ramadan ini seperti umat-umat terdahulu juga diperintahkan oleh Allah menjalankan siam agar apa ya Allah agar kalian bertakwa kita iman kita aja belum begitu mantap mungkin antara kita sholat aja masih berantakan hotel ini oh untuk mencapai derajat takwa itu susahnya luar biasa jadi mukmin kemudian jadi mukmin kemudian jadi muklis kemudian mutakin adalah bagian yang top itu tapi rupanya hanya dengan ibadah som Ramadan ini Allah bikin kita semuanya membuat lompatan dahsyat bagi kita yang terlibat rahmati Allah Subhanahu wa taala, salat subuh berjamaah di masjid berat. Tapi rupanya bulan Ramadan tiba-tiba masjid di mana-mana ramai. Bagi kita yang terlibat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau suruh milih makan siang atau ikut kajian, maka biasanya bulan Ramadan sepi nih kajian begini, benar apa kagak? Ini Ramadan tiba-tiba ramai dan subhanallah Allah tolong kita dan di antara kita yang hotel iman barangkali ada yang susah sekali mengerjakan sholat sunat duha. Tapi rupanya ketika Ramadan, oh daripada nggak kerjain apa-apa, duha dulu. Di antara kita yang hotel iman seperti Allah Subhanahu wa taala ada yang barangkali sepanjang tahun nggak pernah nemu tilawah Al-Qur'an. Tapi ketika Ramadan rasanya nggak pantas kalau kita nggak baca Al-Qur'an. Oh rupanya kebiasaan-kebiasaan orang soleh, kebiasaan-kebiasaan orang takwa, tiba-tiba Allah biasakan pada diri kita. Maka ini pertolongan Allah dahsyat luar biasa kuat iman. Sama juga, biasanya kita nggak peduli kepada sesama, biasanya kita jarang sekali infak sedekah, maka tiba-tiba kita pengen infak sedekah sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Maka kuat iman mati Allah subhanahu wa ta'ala, ini Allah angkat kita menuju derajat takwa. Allah ya yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la Siapa yang takwa, Allah kasih jalan keluar dari setiap urusannya dan Allah akan kasih kepadanya rezeki yang tidak terduga-duga. Ramadan mengantarkan ketakwa, dan Ramadan akan mengantarkan rezeki tidak terduga-duga. Hanya di bulan Ramadan gaji kita dua kali. Benar apa kata? Hah? Oh di luar bulan Ramadan nggak ketemu tuh gaji dua kali. Dan waman yatakillah yaj'allahu min amri yusra. Siapa yang takwa pada Allah, semua urusannya bakal Allah mudah. Oh pekerjaan kita jam kerjanya makin dikit di hotel lima, rahmati Allah Tapi kalau anda boleh akumulasi Kalau anda boleh ingat-ingat di hotel lima, Perhatikan tidak hanya THR di hotel lima, Kok semua urusan jadi mudah Dan rizki setiap mukmin bertambah Hal syahrun Yudhadu fihi rizkul mu'min Ini bulan kata Rasulullah di mana rizki orang beriman pasti Allah tambah Wa man yattaqillah siapa yang takwa pada Allah Oh Allah ingin ngatur kita Dengan siap ini kita akan sampai derajat takwa Siapa yang bertakwa pada Allah Yukafir anhu sayyatihi Allah ampuni semua kesalahan dan dosa-dosanya Wa yudhim lahu ajro Dan Allah akan perbesar baginya pahala Oh orang bertakwa yang terima luar biasa dahsyatnya dan hari ini saya melihat Masya Allah bergerak panen berkah Ramadan 1437 saya kira saya salah masuk, kira kirain masuk TPA. Rupanya TPA ya. Panen berkah, Hotelina ya rahmati Allah, panen berkah. Jadi antum diem aja dianggap tasbih sama Allah. Tidurnya dianggap ibadah. Meskipun hadis ini daif, tapi saya meyakini Allah Maha Pemurah. Ibadah satu malam di bulan Ramadan pada malam, malam Lailatul Qadar sama dengan ibadah seribu bulan maknanya 83 tahun. Oh banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Allah antari. Yuk berbagi makanan bagi orang-orang yang iftar, buka puasa. Man iman siapa yang buka ngasih makanan berbuka untuk orang yang berpuasa. Karena lahu ajru siyami maka dia akan dapatkan pahala puasanya min ghairi an yanqusa min ajri shaim syai'an meskipun orang berpuasa nggak dikurangin sedikit pahalanya kalau kita kelebihan harta yuk kita undang keluarga kita, saudara kita, famili kita, kerabat kita, tetangga kita, yatim, duafa untuk buka puasa, iftar di rumah kita. Nggak bisa dipimpin hotel lima. Lembaga-lembaga yatim piatu. Oh, kita akan dapat pahala luar biasa. Ibarat di hotel lima, rahmati Allah, kita jalan-jalan, ke Singapura ada mall baru buka, keren. Antum semua datang ke sana, window shopping, karena ngelihat itu semuanya brand-brand mahal semua. Maka ketika antum lagi ngeliat jalan-jalan di keliling Singapura dua tiga hari, maka masuk ke mall itu. Maka kemudian tiba-tiba ada seorang, anda nggak kenal, kan dilihatin diperhatiin terus anda window shopping doang, lihat doang, masuk juga keberani. Orang ini nanya nyapkan nyapa kita. Bu, udah belanja anggap ah, pak cuma window shopping doang bahasanya eh, bahasa antum anda berasa orang Indonesia meskipun di Singapura belanja aja masuk ke situ ibu ambil apa saja gratis anda nggak percaya ya siapa dia enggak bu gratis gratis silakan dan dia panggil pelayannya tolong ya ibu ini dan rombongannya semua yang dia pilih gratis kan oh begitu anda nggak dengar dia ngomong pelayannya udah ngambil segala macam terima Begitu ambil Anda brand nih, yang mahal-mahal, tahu brand yang mahal? Bukan reader, itu karena dalam. Jadi Anda tengok dalam malam brand yang mahal-mahal, apakah itu LV, apakah itu Esprit, apakah Hermes, Anda masuk nih, satu butik. Waktu Anda nenteng hotel lima rumah ya Allah, kira-kira kita mau terima kasih nggak? Pasti ngomong terima kasih banget tuh. Maka kemudian trainer mengatakan, oh ini baru satu toko, coba ya, toko ini, ambil, ini juga, ambil gratis, gratis. Anda nggak percaya? Masuk lagi, bener, digratisi. Maka udah menteng, udah nggak tahu tuh ada berapa tentengan itu. Maka kata lima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, laki-laki kreator mengatakan, bu, ini lagi nih, ini ambil lagi, ambil lagi. <laughs> Maka subhanallah kita berterima kasih Kita maka akan berterima kasih sama orang yang kita kira kenal ini Maka mereka mengatakan Pak kenapa sih Pak aku bawa baik benar Emang Bapak ini siapa? Bapak itu mengatakan bu, oh, jangan Jangankan toko ini Semua toko ini ada di mall ini berikut bangunannya itu adalah milik saya. Kalau kepada orang yang begitu kaya dan pemurah aja Anda berterima kasih luar biasa, maka inilah Allah, dialah Rabbul Alamin. Kalau Allah bilang bahwa baca Al-Quran itu pahalanya sepuluh, ditambah lagi ketika bulan Ramadan Allah lipat gandakan lagi. Ketika anda dia lail itu akan membuat dosa-dosa kita berkuburan Saat dia lail di Lailatul Qadar Allah bilang seribu bulan itu adalah sel obral besar-besaran. Tapi bagi orang yang ngerti dia cuma pelangap pelong aja hotel iman. Yuk siapin ilmu, siapin iman. Oke, pol terus tuh gasnya bikin pol. Hingga semua ibadah jangan sampai terlewat. Maka sholat subuh berjamaah Lakukan sholat sunnah fajar sebelum subuh. Kalau bisa qiyamul lail full sebelas rakaat berikut witirnya, duhanya, tilawah Al-Qur'annya, zikirnya, infaknya, sedekahnya, taklimnya. Ramadan jangan ada satu kebaikan pun yang kita lalui. Maka wa man kila siapa yang takut sama Allah ya Allah min amri yusra, semua urusannya Allah mudahkan. ومن يتق الله يجعل لهم يجعل لهم min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa sama Allah, Allah kasih jalan keluar dan Allah kasih rezeki yang tidak pernah berubah-ubah Uman yatakillah siapa yang takwa sama Allah yukafir anhu sayyati semua dosa-dosa Allah ampuni. Wa yu'tim lam ajro Allah terbesar pahala untuknya. Mudah-mudahan kita semuanya akan dapat derajat takwa. Amin. Amin. Rezekinya amin. terjamin. Cukup kira-kira? ini Ini lima di Allah Subhanahu wa taala. Dunia capek main bisa dunia. Dunia itu dikejar-kejar nggak bakal kita ngerasa kenyang. Kalau saja seorang anak Adam diberikan satu buah lembah emas, maka dia tidak akan pernah merasa kenyang. Dia akan cari lembah emas kedua. Dan lagi-lagi begitu ketemu dia nggak merasa kenyang kecuali tanah kubur Rasulullah SAW perumpamaan dunia ini seperti sebelah sayap nyamuk dan sebelah sayap nyamuk itu hotel iman kita rebuti barang-barang maka ini lihat lihat lihat sekarang nggak usah lagi ngejar dunia kejar aja Allah pemilik dunia mulai sekarang nggak usah lagi ngejar-ngejar harta datengin aja Allah sang maha kaya pemilik harta sekarang pokoknya datang sama Allah Allah berfirman ya dunia Man mana fakdimi Dunia perhatikan Siapa di antara hamba-hambaku yang berkhidmat padaku Engkau dunia wajib hikmat untuknya Waman khadamaki fastakdimi Namun dunia perhatikan Siapa di antara hamba-hambaku yang berkhidmat ngejar-ngejar kamu Perbudak dia Maka kalau terlihat di Allah subhanahu wa ta'ala kita kejar Allah pemilik dunia. Mudah-mudahan Anda akan merasakan nikmat nikmatnya kehidupan ini dan antum mulai kita ketagihan. Amin. Ya Amin. Seorang sahabat namanya Ali, ini nama asli Hotel Imam Bukti Allah. Ustaz, saya mau cerita ke Ustaz, saya ini orang yang mencari-cari dunia. Kerja dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam setiap hari, itu yang saya kerjakan. Masya Allah Ustaz, bertahun-tahun saya kerjakan itu. Jangankan pergi ke masjid, sholat lima waktu aja berantakan Ustaz. Terus betul Ustaz, rupanya hancur dunia saya. Jadi perusahaan yang saya bangga-banggakan tutup Ustaz. Nah tahu sekarang zaman sekarang perusahaan-perusahaan yang top 500 Forbes itu hancur hotel lima rahmatillah. Ya Makin hotel lima rahmatillah, ya ah ini alim cerita. Waktu kemudian saya di PHK Ustaz karena perusahaan tutup, udah kerjaan jadi mantap Ustaz. Mantap gimana? Makan tabungan dan anda ditanya dalam rahmat Allah dari awal nih dia makan tabungan, lama-lama habis. Begitu nggak punya sandaran sama sekali mulai ini tawakal sama Allah, tawakal alaihi yamut. Maka tawakallah kepada Allah yang senantiasa hidup dan tidak akan pernah mati selamanya. Kalau kelima hamdi Allah Subhanahu wa taala karena banyak waktu mulai disadar nih, mulai agak sedikit krisis, bingung hidupnya, maka kemudian si Ali mulai nih saat saya belajar sholat, belajar sholat begitu saya belajar sholat merasa nikmat merasa tenang hidup saya mau mulai pergi ke musola ustad dulu ustad biasanya itu azan berkumandang saya nggak bergerak sekarang rupanya 15 menit sebelum azan saya sudah di musola perhatikan ngejar Allah maka ibu terima rahmati Allah subhanahu wa taala Alhamdulillah Ustad mulai saya nggak bisa baca Al-Quran Alhamdulillah karena banyak waktu saya belajar baca Al-Quran Mulai lancar Al-Quran, saya mulai ngafal surat-surat pendek Eh Masya Allah karena sering ke musola, banyak hafalan, saya di daulat jadi imam di musola. Rasanya gimana? Oh enak Ustaz, rupanya ini yang kurang dari hidup saya. Ketenteraman, batin, ketenangan, kebahagiaan ada di sini dalam ibadah. Dan yakinlah tidak ada kenikmatan yang mengalahkan nikmat ibadah karena Allah. Tapi hati saya tenang Ustaz, istri saya bawahnya masih terbaik dumel-dumel eh, Ustaz. Karena duit kagak ada gampang nih oh pak kalau misalnya kita taat soleh rajin ibadah banyak duit selesai itu jadi yuk keluarga cukupi maisyahnya ajak ibadah ini yang dilakukan sama Ali tapi istri saya mendukung bawahnya Ustaz saya ingat saat itu setengah enam sore saya udah rapi saya pakai sarung saya udah pakai baju koko saya pakai kopiah pengen pergi musola Waktu saya mau berangkat musola, anak saya yang kecil, putri 8 tahun, dia itu dengan habis mandi dengan mata berbinar-binar ngomong ke saya, "Ayah, ayah, aku mau makan ayam panggang dong." Dan kalau terima hati Allah Subhanahu wa taala, melihat mata anak saya berbinar-binar, maka meski nggak punya duit saya ngomong gini, "Oh, insya Allah nak, kita akan makan ayam panggang." Ayam ini ya, ayam panggang. Dan hal terima hati Allah Subhanahu wa taala saat Alim cerita ini ke saya, dia stop, dia pause, dia ngomong gini, Ustaz, menurut Ustaz ayam panggang gimana? Ya ayam panggang, ayam panggang, saya ngomong gitu. Ya itu dia saat. Ini kebanyakan hamba Allah dulunya saya juga begitu. Banyak di antara kita ketika berkelapangan, ketika kita punya, makan ayam panggang itu banyak orang yang menyantapnya tanpa baca basmalah dan usai menyantapnya tidak mengucap hamdalah tapi subhanallah saya mau cerita ke Ustaz, ayam panggang paling nikmat sedunia. Gimana ceritanya? Itu Ustaz, waktu saya tahu nggak punya duit, uang belanja pun nggak ada, anak saya pengen ayam panggang, maka saya nggak mau ngeremukin hati anak saya, saya ngomong insya Allah nak kita makan ayam panggang. <laughs> Anak saya bilang, ye asik kita makan ayam panggang. Dia lari-lari itu Ustaz, dia muter-muter, Terus dia masuk ke kamar ibunya, dia ngomong, bunda bunda, kata ayah kita akan makan ayam panggang. Saya senang kan saya bilang, eh istri saya nyaut dari kamar. Enak lu ya, janjiin anak ayam panggang, udah tahu kagak punya duit, macem-macem lagi janji. Kalau bener kagak bawa ayam, ini anak nangis, lu ntar gomelin. Saya malu susah saya debat istri saya, udah dah saya berangkat. Berangkat nih, hotel lima rahmati Allah, sholat. Ya baca Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu, Allah, la haula, amalin ya mobil khusus kalau lagi, lagi tanggal tua nih Bismillahirrahmanirrahim Allah la wala quwata illa billah eh Ustaz mau nanya nih mana lebih dulu ikhtiar atau tawakal jawab ikhtiar atau tawakal kalau sama mati Allah lihat kebanyakan kita pakai otak dulu kebanyakan kita pakai kemampuan dulu baru kalau mentok tawakal deh enggak, enggak itu bukan keliru tapi saya kalau anda ikut sunnah Rasulullah sebelum anda bekerja, tawakal dulu, serahin sama Allah semuanya. Bismillah tawakal tu Allah dengan nama ya Allah, aku tawakal. La haula la quwata illa billah yang bisa bukan saya, yang pintar nyari bukan saya, semuanya adalah kita Allah. Maka subhanallah, saya hati saya hancur Ustaz diremehin mesti gitu, diri saya bilang ya Allah, engkau maha kaya, cukupi segala kebutuhan maka subhanallah saat saya baca Al-Quran sambil menunggu maghrib begitu tiba azan, azan dikumandangkan saya ngimamin sholat kata Ali habis sholat, kalau terima kembali Allah zikir, doa, eh beneran Allah kasih rezeki Oman ya ya makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Takwa sama Allah, Allah kasih jalan keluar, Allah kasih rezeki yang tidak terduga. Apa? Ini seorang warga Ustaz ngomong, Pak Ustaz Alim, saya bikin selamatan di rumah ikutan yuk waktu saya diundang tiba-tiba tong nasi berkat nih gitu sih. tapi kan saya tahu nasi berkat isinya apa dia nanya ke saya ya sama profesi kita sama-sama dai ya gak nasi berkat kira-kira tahu paling nasi uduk atau nasi kuning dikasih bawang kasih lagi kira-kira emping telur telur suwir saat karena di kampung saya daerah miskin maka oh, udah dah meski nggak bawa ayam panggang nggak apa-apa nasi berkat insya Allah anak saya senang maka dia zikir dia tahlil selesai yang iman benar yang diduga sama dia semua jemaah termasuk alim nenteng itu nasi berkat. maka selama dia berjalan menuju pulang dia bilang terima kasih Allah atas nikmat ini insya Allah ini juga cukup buat anak saya maka dia ketok ketok assalamualaikum ketok assalamualaikum uh anaknya langsung lari anak dibuka waalaikumsalam begitu buka coba lihat nih ayah bawa apa anaknya tahu nasi berkat tiba-tiba ngomong Aku mau ayam panggang. Aku nggak mau nasi berkah. Nangis tuh anak. Begitu nangis semua sebetulnya Muhammad ya Allah dia ngeraung-ngeraung begitu masuk kamar langsung istrinya nyanyi. Nah, dan aku bilang apa? Udah tahu kalau punya duit, janji macem-macem sama anak. Maka kemudian saya ngomong gini, ya Allah nanti rezeki Allah, yuna maka nanti Allah murka. Enggak, aku maunya yang panggang. Maka kemudian sudah setelah saya lemah, saya duduk, saya taruh perut di atas meja. Ya Allah, jangan kau timpakan murka ya Allah kepada keluarga aku karena aku, anakku, istriku mengkufuri nikmat. Lihat ya, jangan kufur nikmat sama. Ya Allah saksikan, kalau anakku nggak mau makan, istriku mau makan, biarkan aku yang makan, biarkan aku mensyukuri nikmatmu Saya keluar di berusaha dari kresek tuh styrofoamnya. Maka saya baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Bayangin, bayangin, bayangin. Karena sebentar saya buka Ustaz Waktu saya buka, Masya Allah Ustaz Kagak ada nasi, barang sebulir pun Jadi isinya apa? Lim, saya tanya ke Alim Ya Allah Ustaz, saya langsung takbir Saya langsung menetes air mata Itu isinya ayam panggang utuh di belah empat maka begitu melihat ayam panggang, saya bilang sama nah, istri saya, Nak, Mak, ayam panggang, ayam panggang itu subhanallah itu seperti adegan sinetron Ustaz mereka keluar dari kamar mendek-mendek begitu kan? maka begitu mereka melihat masih Allah kita nangis Ustaz bertiga-tigaan kita duduk dan subhanallah itu ayam panggang paling nikmat yang kami rasakan kenapa nih dari awal sampai habis tuh ayam panggang nangis makan Ustaz perhatikan perhatikan saya sih merhatiin di mana-mana yang hotel iman mulai hari ini Anda perhatikan ya. Apakah di rumah Anda, apakah di restoran, apakah di kantin, pun Anda akan iftar hari ini. Perhatikan. Dari kita subuh sampai ntar jelang maghrib, biasanya kalau ada undangan buka puasa, hari ini ada undangan buka puasa nggak? Ya, siang malam. Jadi besar, makanya itu. undangan buka puasa yang hotel iman di mana-mana, makanan udah tersaji. Barangkali di rumah Anda juga makanan tersaji kita nungguin. Kalau belum Allah izinin belum, kita belum berani nyolek. dong nggak kira Tapi masya Allah begitu azan maghrib berkumandang, ngeliat nih tangan kita langsung pada begini, langsung bibir kita, lidah kita, lisan kita sama sama keluarga siapapun yang hadir langsung ucap bareng-bareng. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar Ya Allah, rupanya nih nikmat Allah ambil satu nikmat namanya makan siang. Allah ambil itu bukan siksaan buat antum bukan. Ya Tapi begitu Allah hadirkan lagi itu nikmat luar biasa. Kalau antum nggak percaya ini Allah anterin kita menjadi derajat syukur, derajat takwa. Coba perhatikan di luar bulan Ramadan, mulai Syawal nanti sampai Syaban perhatikan mau di restoran, mau di kantin, kalian ada di rumah anda pernah nggak anda lihat makanan yang tersaji sebelum makan begini angkat tangan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Pernah dengar enggak? Kalau pernah dengar nih potong kuping masing-masing. <laughs> Maknanya kalau kalimat seperti Allah Subhanahu wa taala, oh lihat nih, lihat lihat lihat. Allah lagi ngajarin kita menjadi derajat syukur. Allah lagi ngangkat kita sampai derajat takwa. Rupanya Ramadan ini maka panen berkah yang banyak Ya ini mudah-mudahan yang rajin ikut taklim di PPA ini Mudah-mudahan Allah berangkatin insya Allah haji Allah berangkatin umroh ke Baitullah ya. Amin. ya. Kalau nggak dapat panggilan ke Tanah Suci Mudah-mudahan Allah panggil ke alam barzah Amin ya Allah Udah situ aja ya Udah cocok tuh ya Di sini tilawah quran yang banyak